dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya kita bisa melihat di banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Qur'an. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di dalam hadis yang lain yang diriwatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an tetapi terbatak bata kesulitan dan merasakan berat dalam membaca, maka mendapatkan dua pahala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Qur'an dibarengi dengan kesulitan, susah payah di dalam membacanya, itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Qur'an dan yang kedua adalah pahala karena merasakan sulitnya membaca Al-Qur'an. Akan tetapi kita lihat di sini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Qur'an walaupun merasa berat, merasa sulit ketika membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, kepada orang-orang yang mengamalkannya. Hadis sahih dalam riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang besar dan pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya akan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan didoakan untuk naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Kemudian hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan balasan mereka adalah illa nazalat alaihi musakina, kecuali akan turun ketenangan atas mereka wa humur rahmah akan turun rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka humul malaika. Para malaikat akan membentangkan sayapnya, ridho dengan perbuatan mereka dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas mereka, kasih sayang untuk mereka. Wa fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka-mereka yang mau membaca Al-Qur'an di penduduk yang ada di langit di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan menyanjung mereka-mereka yang mau membaca Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan, di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar dan itu ada pada bulan Ramadan. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, beliau bersemangat dalam membaca Al-Qur'an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di setiap malamnya itu membaca Al-Quran dan dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau mudah rosah bersama dengan malaikat Jibril sampai beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut. Dan demikian setiap kali Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir dari Ramadan yang eh, beliau jalankan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyelesaikan Al-Quran dua kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran dua kali di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Kita juga tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya dengan Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Tatkala beliau sholat malam, sholat tarawih, beliau pernah sekali sholat bersama dengan seorang sahabatnya dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Dalam satu rakaat beliau membaca surat Al-Baqarah. Masih dilanjutkan lagi membaca surat Ali Imran, masih ditambah lagi membaca surat An-Nisa itu dalam satu rakaat. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam tersebut sholat empat rakaat dan itu sampai mendekati waktu subuh. Demikian cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semuanya untuk menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Quran. Demikian juga di siang harinya untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Kita lihat contoh dari para pendahulu kita, para salafus saleh, para ulama pendahulu kita. Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala Beliau pernah mengatakan, Innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk memberikan makanan dan bersedekah. Al-Imam Malik bin Anas rahimullahu ta'ala, beliau juga pernah ketika beliau masuk di bulan Ramadan, beliau selalu menyibukkan diri dengan banyak membaca Al-Quran dari mushaf, dari Al-Quran. Dan beliau meninggalkan untuk membaca hadis, untuk membuat satu majelis ilmu dan itu beliau tinggalkan dalam rangka untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Qur'an. Demikian pula salaf yang lain, di antaranya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimallahu taala. Beliau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an dan demikian ketika sampai di Eh, malam terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an di setiap malamnya. Di setiap malamnya beliau menghatamkan Al-Qur'an. Di hari-hari sebelumnya di setiap tiga malam beliau hatamkan Al-Qur'an. Di luar bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam tujuh hari sekali beliau hatamkan Al-Qur'an. Kita lihat yang lain yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala Beliau juga demikian di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di setiap tiga malam beliau selalu menghatamkan Al-Quran. Bahkan di akhir-akhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau mampu menyelesaikan di setiap dua malam sekali hatam Al-Quran. Yang lain pula adalah Al-Aswad rahimullahu ta'ala beliau bahkan membaca Al-Quran di setiap dua malam selesai hatam Al-Quran. Baik itu di dalam Ramadan ataupun bahkan di luar Ramadan. Demikian contoh-contoh yang kita dapatkan dari salafus saleh dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama pendahulu kita, mereka bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan bulan Ramadan di antaranya dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, orang-orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya sehingga mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin.